dengan amalan salehnya dan itu yang Allah katakan dalam ayatnya يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم Hari ketika engkau lihat orang-orang beriman Laki-laki maupun perempuan Berupaya dan berjalan Cahaya mereka ada di depan mereka Dan di kanan mereka Bushrakumul yawm Kabar gembira bagi kalian Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Dan juga nanti akan kau lihat orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan akan berkata kepada orang yang beriman unzuruna tunggu kami naqtabis min nurikum kami ingin manfaatkan cahaya kalian jangan terburu-buru kami ingin memanfaatkan cahaya kalian qila rji'u wara'akum faltamisu nura maka dijawab oleh orang-orang beriman, irji'u wara'akum, kembalilah kalian ke tempat semula, cari cahaya kalian. Qala faduriba bainahum bisurin lahu babun, batinuhu fihi rahmah, wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Maka kemudian dipisahkan antara orang beriman dengan orang munafik tadi dengan sur, dengan satu pemisah yang batinnya penuh rahmat tetapi dohirnya dibaliknya adalah azab. Jadi di pihak kaum muslimin, kaum mukminin dia rahmat. Tapi suri yang sama, pagar yang sama tadi dibalik yang sana kepada munafik adalah azab. Ikhwani Ini yang sudah kita bacakan kemarin. Maka berkata Syekh Rabiha dan nur الذي يؤتاه المؤمنون هو النور الذي يعطوه عند عبورهم الصراط Cahaya yang dimaksud dalam ayat ini adalah cahaya yang diberikan pada orang-orang yang beriman ketika mereka melewati surat. Minhum man nuruhu mithlal jibal. Di antara mereka ada yang cahayanya seperti gunung, terang benderang. Kama fi ba'dil ahadith sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis Wa minhum man nuruhu mislan nakhlah. Dan di kalangan mereka ada yang cahayanya seperti pohon kurma. Wa minhum man nuruhu mislan rajulil qa'im. Ada pula yang cahayanya seukuran orang berdiri. Wa minhum man nuruhu ala ibhamaihi. Dan di antara mereka ada yang cahayanya hanya di ujung jarinya saja yutfa taratan ukhra wa yudhi'u taratan wa yutfa taratan ukhra. Kadang menyala, kadang padam. Kadang menyala, kadang padam. Ketika menyala, mereka berjalan. Ketika padam, mereka berhenti. Karena ketakutan, khawatir, terjerumus ke dalam neraka. Ini ikhwani fiddina azza orang yang sangat lemah imannya. na'udzu billahi minat taqsir wal 'ajz wal kasal. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang bernama taksir wal ajaz wal kasar. Taksir itu kekurangan-kekurangan dalam mengamalkan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya. Al-ajiz adalah kelemahan-kelemahan. Wal-kasal adalah kemalasan-kemalasan. Alladhi huwa ma'al ahlihi ma'al asafi syadid karena itu adalah perkara yang akan merugikan pelakunya nanti yaumul qiyamah ma'al asyafis syadid. Sungguh sangat disayangkan. Wa fi surat At-Tahrim. Juga dalam surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah." عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu-batu Padanya ada malaikat-malaikat penjaga neraka yang ghiladun syidad. Yang sangat bengis, sadis. La ya'sunallah. Yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintah. Ya ayyuhalladzina kafaru. La ta'tadirul yawm. Setelah memanggil orang yang beriman, Allah panggil orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir, la ta'tadirul yaum. Jangan cari-cari udur hari ini. Jangan cari-cari alasan hari ini. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini kalian dibalas sesuai dengan amalan-amalan kalian. Ya ayyuhalladzina amanu kembali memanggil orang yang beriman wahai orang beriman tubu ilallahi taubatan nasuha bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum mudah-mudahan Allah Rabb kalian akan menghapuskan dari kalian sayyiat kalian kejelekan-kejelekan kalian wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha tahtihal anhar dan niscaya kalian akan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga-surga yang di, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Hari di mana Allah tidak akan rendahkan para nabinya dan juga enggak akan Allah hinakan para pengikutnya. Nuruhum yas'a baina aidihim. Cahaya mereka akan berjalan mengiringi mereka di depan mereka dan di kanan mereka. Yaquluna, mereka akan berkata, "Rabbana atmim lana nurana waghfir lana wahai Rabb kami sempurnakanlah cahaya-cahaya kami dan ampunilah dosa-dosa kami innaka ala kulli syai'in qadir sesungguhnya engkau di atas segala sesuatu maha kuasa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang menjadi saksi bukti dari pembahasan kita kalimat terakhirnya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Cahaya mereka selalu mengiringi mereka, berjalan bersama mereka, di depan mereka, di kanan mereka. Dan orang-orang beriman akan berdoa Rabbana atmim lana nurana wahai Rabb kami sempurnakan untuk kami cahaya-cahaya kami Fahadil ayat kulluha taduru haula surat. Ayat-ayat ini semuanya berkait dengan surat tadi yang sedang kita bahas. Yaitu yang dipancangkan di atas neraka. Haula mururil mu'minin ala surat Dan berbicara berkait dengan lewatnya orang beriman. Berjalannya orang beriman di atas surat tersebut wama yu'tihimullah tabaraka wa ta'ala minan nur dan apa yang Allah berikan pada mereka dari cahaya wa kaifa Allah subhanahu wa ta'ala al-munafiqin dan juga membicarakan tentang apa yang Allah akan perlakukan mereka para munafiqin mereka dohirnya seperti orang yang beriman ternyata hatinya penuh kekufuran maka mereka ketika berjalan di atas surat mereka tidak memiliki cahaya dan mereka akan berkata memanggil orang yang beriman, "Unduruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami, kami ingin memanfaatkan cahaya kalian. Orang beriman tidak mementingkan mereka. Karena memang saat itu di akhirat nafsi-nafsi masing-masing mengurusi dirinya sendiri. Bahkan jangankan orang lain, keluarganya sendiri mereka nggak akan urusi. Seorang bapak nggak akan ngurusi istrinya atau anaknya. Seorang anak nggak akan ngurusi orang tuanya. Yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'dun yugni. Hari di mana seseorang lari dari keluarganya, lari dari istrinya dan anaknya, lari dari saudaranya. Mengapa? Karena pada hari itu masing-masing mereka memiliki sya'nun yughnihi min kulli syai'. Ada urusan yang mereka pikirkan yang menguasai dirinya tidak memikirkan yang lain. Sya'nun yugnihi. Sesuatu urusan yang membuat mereka sibuk. Yaitu keselamatan dirinya sendiri. Nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Ikhwani bidina azakumullah. Al-munafiqun. Kanu yastahzi'una bil mu'minin. Para munafik dulu di dunia Yastahzi'una bil mu'minin. Mereka memperolok-olokkan orang beriman. Mentertawakan ahli sunnah. Mentertawakan orang yang mengamalkan ayat dan hadis, Mentertawakan mereka-mereka yang berpegang kokoh dengan akidah tauhid. Justru ditertawakan oleh para munafik Balkanu yastahzi'una billahi. Bahkan mereka memperolok-olokkan Allah. Memperolokkan nabinya. Memperolok-olokkan ayat-ayatnya maka alasan mereka apapun tidak bisa diterima. Alasan apapun yang mereka ucapkan tidak diterima oleh Allah. La ta'tadirul yaum. La ta'tadir. Jangan cari-cari udur hari ini. Innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Kalian akan dibalas sesuai dengan perbuatan kalian. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Dalam ayat lain Allah katakan dengan kalimat abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un apakah dengan Allah dengan ayat-ayatnya dengan nabinya kalian memperolok-olok mentertawakan menjadikan bahan olok-olok bahan tertawaan la ta'tadiru jangan cari-cari udur qad kafartum ba'da imanikum kalian telah kufur setelah iman kalian ayat ini juga menyatakan la ta'tadiru. Ayat yang itu juga menyatakan la ta'tadiru. Karena memang ini adalah waktu yang tidak bisa diterima udur apapun. Ikhwani fiddina azakullakum muslimin rahimani wa Allah Kisahnya adalah ketika para munafik atau seorang munafik mencerca Rasulullah dan para sahabat muhajirin. Sambil berkata, Undur qurra'una ha'ula. Lihatlah para pembaca-pembaca Quran kita. Arghabu butunan wa ajbanuna inda liqa. Lihatlah mereka para pembaca-pembaca Quran kita paling rakus dalam makan, paling penakut dalam perang. Dibantah oleh seorang sahabat. Kalla wallah, walakinnaka munafiq. Tidak demi Allah, tapi engkau memang munafik. Aku akan laporkan pada Rasulullah SAW. Dia pergi kepada Rasulullah SAW melaporkannya. Ya Rasulullah ada orang yang mengatakan seperti ini, seperti ini. Orang tadi ketakutan. Mengejar sahabat yang pertama tadi. Sampai kemudian melihat Rasulullah SAW dalam keadaan di atas untanya. Orang tadi menyatakan, Ya Rasulullah kami tadi nggak serius. Kami cuma main-main. Kami cuma bersedagurau. Ya Rasulullah, Rasulullah tidak menengok. Dan untanya tetap berjalan. Orang tadi sampai memegang ekor unta tadi, tersandung-sandung batu sambil menyatakan, "Ya Rasulullah, aku cuma main-main, aku tidak serius, aku hanya berolok-olok." Maka dijawab oleh Rasulullah SAW dengan ayat yang turun ketika itu juga. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya engkau memperolok-olok? Membikin bahan tertawaan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari udur. Kalian telah kufur setelah iman kalian ini munafikin di dunia memperolok-olok kaum muslimin, memperolok-olok kaum mukminin, memperolok-olok para sahabat, bahkan memperolok-olok Rasulullah, bahkan memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala menjadi bahan tertawaan. Nanti Allah begini, nanti Rasul begini, nanti akan ketemu Musa dan Isa. Ya Muhammad, bagaimana kamu? Ila akhir dibikin kayak dongeng, kayak cerita. Hai umatmu wahai Isa, Kenapa mengganggu kami? Kata Isa, umatmu yang mengganggu kami. Dibikin cerita-cerita fiksi. Cerita fiktif. Astagfirullah. Astagfirullah. Apakah ada iman di hati kalian berani memperolok-olokkan Allah dan Rasul-Rasulnya? Alaihi wassalatu wassalam. Maka nanti yaumul qiyamah orang-orang sejenis ini akan dikatakan la ta'tadiru. Jangan cari-cari udur. Indahum makr. Mereka punya makar. Fa'allahu yamkuru bihim. Tapi Allah juga punya rencana yang lebih baik yang pasti terjadi. Ala qadri a'malihim. Sesuai dengan amalan-amalan mereka. Karena indahum makrun. fallahu makra bihim. Karena mereka punya makar, Allah pun memiliki makar. Tetapi makar mereka makar jahat. Sedangkan makar Allah adalah rencana yang pasti terjadi. Wa makaru, wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah pun punya rencana. Dan Allah adalah yang sebaik-baik memiliki rencana dan rencananya pasti terjadi. Ikhwani bidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syajja'ahum wa an-nur wa ma ma'al muslimina masyaallah. Apa di antara makar Allah? Allah bikin para munafik pertama seperti bersama muslimin. Ya, ya, berjalan sama-sama memiliki cahaya tapi kecil sekali. Tiba-tiba di tengah perjalanan Allah padamkan. Mau apa? Allah perolok-olok mereka. Allah hinakan mereka. Allah bikin bingung mereka ketika itu. Mereka bingung dan memanggil-manggil orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, unduruna naktabis min nurikum, tunggu kami, tunggu kami, kami memanfaatkan cahaya kalian. Ternyata duriba bisurin. Ternyata Allah pasang satu pemisah. Mengapa? Karena mereka munafikin aslinya bukan mukminin. Mukminin bukan munafikin, aslinya kalian itu bukan bersama mereka maka Allah pisahkan dengan cara tersebut. Wa makaru wa makar Allah. Dulu di dunia mereka memperolok-olokkan orang beriman. Dan sekarang di akhirat orang beriman yang mentertawakan mereka cari sendiri di belakang. Balik sana, cari cahaya kalian. Irji'u wara'akum faltamisu nura. Kembalilah kalian cari cahaya kalian sendiri nggak dibantu, nggak didukung oleh mereka. Ini balasan yang setimpal. Di dunia mereka memperolok-olokkan kaum mukminin, di akhirat orang beriman yang melecehkan mereka. Thumma alaihimun nur. Di tengah perjalanan dipadamkan oleh Allah cahayanya. Wa kana Maka tidak lain tempat mereka dan dalam neraka. Wa qarar. Dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya para munafik di kerak yang paling bawah dalam neraka. Walan tajida lahum nasira dan mereka tidak akan mendapati penolong sama sekali. Hadza ma ja'at bihil ayat wal ahadits haula sirat. Inilah apa yang datang dari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang as-sirat. Akidah berikutnya yang disebutkan oleh Imam Abu Zurah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi yang dijuluki dengan Ar-Razian, dua Imam Ar-Razi adalah mizan. Ahlu sunnah wal jamaah beriman dengan adanya timbangan yaumal qiyamah. Qala atau qala rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya. Keduanya berkata, "Wal mizanul ladzi lahu kiffatan." yuzanu fihi a'malul ibad hasanuha wa sayyi'uha haqqun dan mizan timbangan-timbangan yang memiliki dua tangan timbangan kifah dengan kifah yang ditimbang dengannya amalan-amalan para hamba yang baiknya maupun yang jeleknya itu adalah hakun kalimat hak adalah khabarnya ya, Arabnya dia sebagai khabar wal mizanu alladhi lahu kiffatan yuzanu fihi a'malul ibadi hasanuha wa sayyi'uha haqqun timbangan yang memiliki dua kifah yang ditimbang dengannya amal perbuatan para hamba yang baik dan yang buruknya itu adalah hak. yakni wal mizanu haqqun yaqsid bihi as-sirat ya'ti al-mizan. Maksudnya bahwa timbangan tadi hak Yaqsid ba'da surat Yani setelah surat akan datang mizan. Wal waznu. Yawma idnil haqqu. Dan wazn, timbangan. Hari itu adalah hak. Faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya, yakni timbangan amal baiknya, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan falah, mendapatkan kebahagiaan. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون Adapun yang ringan timbangan amalan baiknya mereka lah orang-orang yang rugi merugikan diri mereka sendiri karena mereka dulu di dunia terhadap ayat-ayat kami mereka zalim atau ayat lain Allah katakan wal waznu yawma idzin haqq Al-adl wal qas. Bahwa timbangan hari itu adalah kebenaran. Pasti terjadi. Faman Takulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangannya, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan falah. Nasallahu taala an yaj'alana minhum. Kita berharap semoga kita termasuk golongan mereka. Adapun mereka yang ringan tinggal timbangan amalan baiknya, berarti mereka merugikan diri mereka sendiri karena mereka dulu di dunia membolimi ayat-ayat kami. Ay sababi zulmihim wa khubthihim Khafat mawazinuhu. Karena mereka zalim. Karena amalan mereka busuk. Karena sikap mereka jelek. Maka timbangan amal baiknya ringan. Fa'udkhilun nar wa qarar. Maka mereka dimasukkan dalam neraka. Dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Qawallahu tabaraka wa ta'ala juga Allah menyatakan dalam ayat lainnya, "Wa nadha'ul mawazin al-qist liyaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Kata Allah, kami akan letakkan al mawazin. Kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan liyaumil qiyamah untuk hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a. Maka seorang jiwa pun, sesosok jiwa pun nggak akan ada yang didolimi sedikit pun. Akan diperlakukan secara adil. Wa in kana mithqala habbatin min khardal, walaupun sekecil biji khardal, sekecil atom pun, sekecil biji apapun yang paling kecil. Biji kersen atau yang sejenisnya, pokoknya lebih kecil lagi. Niscaya kata Allah, ataina biha. Kami akan datangkan ini amalanmu. Kamu sendiri mungkin lupa. Tetapi diingatkan oleh Allah, bukankah ini amalanmu? Dan saat itu akan dijadikan oleh Allah ingat, itu adalah amalanmu. Wa kafa bina hasibin dan cukuplah kami kata Allah yang akan menghitung. Ikhwan fillah jangankan seumur hidup Sehari saja. Dari pagi sampai malam. Ketika kita berbaring di tempat tidur. Kita hitung. Hari ini saya beramal apa saja. Yang baik dan apa yang jelek. Dan ketika sudah tahu betapa sedikitnya yang baik, pikirkan. Apakah kebaikan yang kita kerjakan ikhlas? Untuk siapa waktu itu kita kerjakan? Karena gengsi, karena malu, karena dilihat bulan, karena dilihat alam, atau karena apa? niscaya kita akan melihat saat itu betapa kurangnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun beberapa orang nggak sanggup, lupa. Kalimat yang diucapkan di mulut apa saja. Berapa kalimat kita berbicara satu hari? Dan apa itu kalimat yang baik atau kalimat yang buruk? Padahal satu kalimat bisa menyungkurkan seseorang ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih إن العبد لا يتكلم بكلمة يهوي بها في نار جهنم سبعين خريفا أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن العبد لا يتكلم بكلمة لا يرى لها بالا يهوي بها في نار جهنم سبعين خريفا Ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak tahu kedudukan kalimat ini di mana dan nggak tahu pula seberapa. Dia anggap enteng begitu saja. layar balan. Menganggapnya nggak ada apa-apanya. Ternyata kalimat tadi menyungkurkan dia dalam neraka jahanam. Berapa kalimat kita yang ketika mendapatkan rezeki tetapi tidak memuji Allah, memuji yang lain. Ini karena si fulan, ini karena si alan. Berapa banyak kalimat yang kamu ucapkan menyakiti hati orang lain menyinggung perasaan si fulan. Kamu enteng mengucapkannya, kemudian pergi begitu saja, orangnya nggak bisa tidur sakit. Apa nggak pernah dipikirkan itu? kalau saja pernah memikirkannya, mungkin dia akan meminta ampun di malam hari, akan menyatakan astagfirullah, astagfirullah, kalimat apa yang saya ucapkan tadi siang. Dan besok dia akan mencari aina fulan. Saya mohon maaf apa yang saya ucapkan kemarin. Kalau sadar, kalau ingat. Masalahnya adalah layarlah balan. Tidak menganggap ada apa-apanya. Menganggap remeh, menganggap kecil, menganggap nggak penting. Ternyata orang yang tersakiti sampai malam nggak bisa tidur sampai paginya. Ikhwani fiddina kullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, In kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa hasibin walaupun sebiji khardal kami akan datangkan yaumul qiyamah ini kesalahanmu ini dosamu ini kata-katamu yang menyakiti orang lain ini kata-katamu yang engkau ucapkan dengan remeh begitu saja ternyata azim ternyata besar wa nad'u mawazin al-qist li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a ila akhir al-ayah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hamba-Nya. Wa ma ana bidhallamin lil abid. Tidaklah aku kata Allah akan berbuat zalim pada hamba-hambaku. La tudlamu nafsun syai'a. Ayat ini menyatakan ditimbang agar tidak sama sekali terjadi kedoliman. Ditimbang oleh Allah Ta'ala. Maka sifat Allah yang maha adil Allah takdirkan, Allah ciptakan timbangan. Untuk menimbang amalan-amalan. Dan jangan berpikir timbangan seperti yang kita lihat di dunia. Bagaimana mungkin menimbang sebuah amalan. Yang amalan itu barakallahu fikum abstrak. Bagaimana menimbangnya? Allah maha kuasa, Allah maha bisa. Sebagian manusia bahkan mengaku muslimin menolak berita ini. Gak mungkin. Yang namanya amalan bukan benda yang bisa ditimbang. Yang namanya amalan itu abstrak, nggak mungkin ada beratnya. Bagaimana menimbangnya? Astagfirullah, orang ini sepertinya dungu atau lupa. Kalau Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha bisa, maha kuasa. Kamu jangan berpikir dengan otakmu. Jangan berpikir tentang ukuran kemampuan manusia. Ini Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha bisa, maha kuasa. Maka bagi Allah mudah. Jangan dibayangkan timbangan yang seperti timbangan yang ada di gambar pengadilan. Walaupun itu barakallahu fikum menunjukkan bahwa mereka pun menganggap yang namanya keadilan itu lambangnya timbangan. Kalau ditimbang adil, kalau nggak ditimbang Bagaimana bisa adil? Tetapi barakallahu fikum, timbangan amal tidak akan sama dengan timbangan yang pernah kita lihat dimanapun. Yang jelas, ada beberapa riwayat-riwayat bentuk penimbangannya. Ada yang orangnya ditimbang, ada yang catatannya ditimbang. Orangnya ditimbang, walaupun orang yang gemuk besar tinggi, bisa jadi ringan sekali karena beratnya tidak berkait dengan badannya. Beratnya berkait dengan amalannya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mereka tertawa, ada apa kamu kalian tertawa? Ya Rasulullah aku tertawa dengan kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud yang sedang naik mengambil arak. Ya. Mengambil pohon arak. Ya. Kata para sahabat kami tertawa lihat dengan betisnya Ibn Mas'ud. Kata Nabi, betis yang kecil ini nanti yang mengkiamah beratnya seperti gunung Uhud. Mengapa? Karena ukurannya bukan dengan besar kecilnya, gemuk kurusnya. Ukurannya adalah kaki tersebut pernah dibawa berjalan ke mesin setiap hari lima kali. Kaki tersebut dipakai berjalan dalam jihad visabilillah, dipakai berlari, dipakai untuk dalam jihad perjuangan visabilillah. Maka semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Maka beratnya seperti gunung Uhud. Ikhwan ibn a'azakullah atau dalam riwayat lebih daripada gunung Uhud. Demikian pula riwayat tentang bitraqah. Itu menunjukkan lembarannya yang ditimbang. Didatangkan seseorang yang qiyamah. Mungkin ada di sini. Insyaallah. Kemudian dibentangkan padanya 99 lembar dosa. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Tis'a wa tis'ina sijillan. Likulli sijillin muddal basar. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Betapa banyaknya catatan dosa dia. Sampai kemudian ditanyakan kepadanya. Apa engkau ada yang mengingkari dosa-dosa ini satu saja atau sedikit saja? Ada yang kau ingkari? Orang itu menjawab, lah ya Rabb, aku tidak ingkari. Semuanya memang dosaku." Apakah engkau punya kebaikan? Lah ya Rabb, aku enggak punya kebaikan apapun." Kata Allah, "Innaka la tudlam." Engkau tidak akan didolimi. Engkau punya kebaikan. Dikeluarkan catatan kebaikan. Ternyata saking kecilnya tidak disebut lembaran, disebut bitaqah. Fa'ukhrijat bitokatun. bitaqatun maktubun maktubun fiha La ilaha illallah. Dikeluarkan lembaran kecil, bitokoh, kartu. Di dalamnya tulisan La ilaha illallah. Orang itu bertanya, Ya Rabbi, Wahai Rabbku, ma hadhil bitaqah, ma hadhil sijillat. Apa bandingnya bitaqah ini dengan sijillat? Dengan 99 lembar catatan dosa, yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Innaka la tudlam. Engkau tidak akan didolimi. Ditimbang oleh Allah SWT. Nah, ini menunjukkan kalau yang namanya timbangan menunjukkan sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah menimbangnya dengan menyatakan innaka la tudlam engkau tidak akan didolimi dan dalam ayat ini nadaul mawazinal qista liyaumil qiyamah apa kelanjutannya fala tudlamu nafsun syai'a enggak akan didolimi seorang pun innaka la tudlam ditimbang Ternyata ketika ditimbang 99 lembar fi kifah sedangkan bitaqa fi kifatin ukhra. Fatashat as-sijillat wa al bitaqa. Bitaqa lebih berat. al bitaqa wa tashat as-sijillat Ternyata yang berat adalah catatan kecil la ilaha illallah. Yang 99 lembar catatan dosa tadi. Yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Ternyata tasyat ringan. Gak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan la ilaha illallah. Dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masukkan dalam jannah. Ini bentuk penimbangan yang kedua. Yang tadi orangnya. Yang ini lembaran-lembarannya. Ikhwani fillah azakullah wallahu taala a'lam. Kita tidak tahu bagaimana bentuk timbangannya, yang jelas Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Qala ta'ala juga Allah berfirman, "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil aw fil ard ya'ti biha Allah." Inna Allah latifun khabir. Wahai anakku. Kata Luqman pada anaknya. Intaku misqala habbatin min خردل Kalaupun amalan perbuatanmu sebiji khardal. Fatakun fi sakhratin. Au fi samawati. Au fil ardi. Dan adanya di langit. Atau di dalam bumi. Fil ardi bukan alal ardi. Di dalam bumi. Ya'ti Allah, Allah akan datangkan sebiji khardal adanya di langit atau ada di dalam bumi akan didatangkan oleh Allah. Ini amalanmu. Ayat lain juga berkata, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha." وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا Sesungguhnya Allah nggak akan mendolimi sebiji darah pun. Kalau itu kebaikan, akan Allah lipatkan. Wa yu'ti min ladunhu dan Allah akan berikan dari sisinya pahala yang sangat besar. Kalau itu hasanah. Ya ibadi disebutkan dalam hadis hadis kudsi. Ini yani hadis ucapan Rasulullah SAW bahwa Allah berkata. Itu namanya hadis kudsi. Allah berfirman kata Nabi Rasulullah SAW. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Waja'altuhu bainakum muharrama. Wahai hamba-hambaku. Sesungguhnya aku mengharamkan kedoliman atas diriku. Dan aku jadikan di tengah-tengah kalian sebagai perkara yang haram. Aina syahid? Apa yang menjadi dalil dari ayat ini? Haramtu zulma ala nafsi. Kata Allah, aku keharamkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah pasti akan menghitung dengan adil. Allah akan menghukumi mereka dengan adil. Allah akan menghisapnya dengan adil. Dan diantara bukti keadilan Allah adalah ditegakkannya timbangan yaumul qiyamah ونضع الموازين القسط Wal mizan yauma idinil haq. Timbangan itu benar-benar ada nanti yaumul qiyamah. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wad dunya wal akhirah wal jannah wan nar hum khalquhu wa hum abiduhu. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan dunia dan akhirat, Allah yang menciptakan surga dan neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka para hamba makhluk-makhluknya. Tetapi Allah menyatakan aku haramkan kedoliman atas diriku. Kalau-kalau Allah mau melakukannya, siapa yang berani menghalanginya? Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang menciptakan dunia dan akhirat. Allah yang menciptakan seluruh makhluk kalau Allah mau mendolimi hambanya, apa susahnya bagi Allah Ta'ala? Dan siapa yang berani, siapa yang bisa menghalanginya? Gak ada. Tetapi Allah katakan haram tu zulma ala nafsi. Kata Allah, aku haramkan kedoliman atas diriku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berbuat zalim. Wa ma ana bidhallamin lil abid. Wa huwa la yadhlimuhum mithqala dharrah maka Allah nggak akan mendolimi hamba-hambanya. Allah sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Sedangkan mereka makhluk yang diciptakannya. Tetapi Allah tidak akan berbuat dolim pada mereka. Lihat bagaimana manusia. Kalau ketika mereka di bawah, mereka menjilat atasannya. Ketika mereka di atas, mereka zalim kepada bawahannya illa man rahimah kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa taala adlun wa faradhal adla fi hadhihi dunya. Allah Maha Adil dan Allah wajibkan keadilan atas hamba-hambanya di dunia. Wa kam yanharifun nas an hadzal manhaj. Betapa banyaknya manusia yang menyimpang dari manhaj ini, dari prinsip ini. Wa an hadhihi da'wah al-khass al al-'adl. Betapa banyak orang yang menyimpang dari prinsip ini dan dari dakwah yang mengajak kepada keadilan ini. Al-habbah alal Adl yang menganjurkan untuk bersikap adil. Betapa banyaknya manusia-manusia yang menyelisihi keadilan kepada keboliman-keboliman. Na'udzubillahi min dalik. Wa ba'atan nabiyyin bil 'adl wa anzala ma'humul kitab liyahkumu bainan nasi bil qist. Allah mengutus nabi-nabinya dengan keadilan Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menghukumi juga dengan keadilan. Wa ma'a hatta al-muslimin au katsirun minhum yatajahaluna hadzal adl tetapi bersama dengan itu ternyata kebanyakan kaum muslimin justru mereka merasa atau berpura-pura bodoh terhadap keadilan ini. Yatajahal. Yatajahal itu bukan bodoh beneran berpura-pura tidak tahu terhadap keadilan. Fal adlu fil Qur'ani wal adl fis sunnah. Keadilan ada dalam Quran, keadilan ada dalam sunnah, keadilan ada dalam syariah, keadilan ada dalam hukum-hukum Allah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Akan sempurna kalimat Allah dan pasti sempurna kalimat Allah. Sidqan wa adla. Kebenarannya dan keadilannya kebenarannya sempurna, keadilannya sempurna. Maka seharusnya kaum muslimin tetap berjalan di atas keadilan bagaimanapun keadaannya. Apakah mereka dalam keadaan di atas ataupun dalam keadaan di bawah tetap bersikap adil. Apakah mereka diperlakukan secara jujur atau diperlakukan secara curang tidak membalas kecurangan dengan kecurangan. Tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, tetapi membalas kejelekan dengan kebaikan, dengan sikap yang adil. Sikap yang adil adalah sikap yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nattahi bihadal qadr barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idillahi ta'ala. Subhanakallahu bihamdik. Asyadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.